Langsung Yogyakarta Memurnikan akidah Menebarkan sunnah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bisaninna yaumitin Sobat Radio Muslim yang semoga disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi pada kesempatan kali ini kita akan belajar ya kembali dengan tajwid ya, dengan pembelajaran tajwid dari buku Syarah Tuhfatul Atfal ya. Kita pakai buku Syarah Tuhfatul Atfal yang ditulis atau diterjemahkan oleh Ustadz Abu Ya'la Kurnaidi Al-Si Hafizahullah Ta'ala. Dan sebenarnya buku ini adalah syarah dari ya dari uh, buku yang berjudul Irtiqa Ittilal lil Darut Tufatil Atfal. Ya, jadi uh, Tufatil Atfal. Jadi di sini beliau menerjemahkan yang mana disyarah oleh Syekh Abu Abdit Tawab Abdul Maji Ar-Royash. Dan diberikan takdim oleh beliau Syekh Abdul Karim Asilmi Al-Jazairi MA Hafizahullah Ta'ala. Pendengar radio muslim yang insyaAllah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah belajar beberapa kaidah yaitu kaidah tentang uh, eh, idrom yang mana waktu itu kita belajari ya di nazam ya di bait syairnya beliau wasani idrom bisitatin atat fiyar muluna indahum kotsabatat ya yang artinya adalah yang kedua adalah idrom dengan enam huruf ya yang hadir atau yang ada dalam petikan kata yarmuluna ya di kata-kata yarmuluna itulah merupakan huruf-huruf idgham ya indahum qad sabatat yang telah ditetapkan oleh para ulama ya lakinnahu qisman qismun yudghama akan tetapi ada dua bagian di sini ya fihi bi gunnatin biyanmu ulima yang perlu diketahui ya ada itu yanmu diidghamkan kalau yanmu itu ya yanmu itu diidghamkan ya nun mim wawu Terus illa idza kana bil kilmatin fala kecuali ya jika keduanya pada satu kata maka tidak boleh kita idghamkan. Ya kemarin kita sudah belajar ya. Maka fala tudghim kadunya tsumma tala. Ya seperti kata-kata adunya, asinwanun, ya terus bunyanu, ya terus kinwanun. Nah itu ya kinwanun kita tidak baca kiwanun, bunyanun kita tidak baca buyanun. Karena apa? Karena kaidah idgham harus selalu dua kata. Kalau satu kata, maka kita tidak bisa mengatakan dia sebagai idgham. Ya, itu adalah hukumnya adalah idhar mutlak. Yang selanjutnya adalah wasani idmun ya, wasani id ya wasani idghamun bi ghairin gunnah, yaitu idgham bi ghairi gunnah fil lami war ra'i thumma Pada huruf lam dan ra. Dengar radio muslim yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu kita juga sudah belajar ya kemarin-kemarin yaitu pelajaran tentang iklab ya di bait yang ke-13. Wasalisul iklabu indal ba'i ya iklab itu indal ba pada huruf ba. Mimman bi gunnatin ma'al ikhwa'i Ya berubah dengan gunnah serta disamarkan. Ya, kemarin kita sudah sampaikan pula bahwasanya Cara membaca ikhlas itu ada perbedaan di antara para ulama. Ya, yang satunya uh, diadakan furja di dalamnya yaitu celah sempit, ya, celah sempit sehingga tidak mingkem, ya, maksudnya tidak benar-benar rapat gitu ya antara bibir atas dan bibir bawah. Namun ada juga yang berpendapat bahwasanya bibir atas dan di bibir bawah itu dibaca dengan dirapatkan. Ya dengan dirapatkan maka uh, ya wallahu taala alam ya di sini kami sendiri mengurajikan atau menguatkan pendapat yang uh, mingkem saja maksudnya apa dirapatkan antara bibir atas dan bibir bawah karena itu yang paling mudah ya kaidahnya ya untuk yang masalah bahasa atau masalah pengucapan itu pilih yang paling mudah di sini ya uh, terus kita masuk pada kaidah ke-14 nah yang kemarin kita sudah pelajari kita ulang sejenak. warabi'ul ikhfa'u 'indal fadil. Ya, yang mana kemarin kita sudah sampaikan, yang keempat ada ikhfa ya untuk orang-orang yang apa fadil yaitu uh, yang ingin memberikan apa indal fadili minal hurufi wajibun yaitu ikhfa untuk sisa huruf ya minal huruf yang wajib ya wajibun lil fadili bagi orang-orang yang ingin mempunyai keutamaan ya bagi orang yang mempingin mempunyai keutamaan karena sekali lagi ya untuk eh, kata-kata uh, fadilan di situ mengandung makna yang yang dalam ya maksudnya di situ orang yang mempelajari ikhfa itu akan memiliki fadilah tertentu ya mempelajari ikhfa dengan baik akan memberikan fadilah tertentu ya fadilah tertentu terhadap seorang kori karena apa karena Eh, huruf-huruf uh, huruf -huruf dalam Al-Qur'an yang mana terdiri dari 15 huruf pada huruf-huruf ihfa ya. Itu merupakan ya setiap hurufnya itu seperti ada uh, ciri khas tersendiri. Ya, misalnya qaf. Ya, qaf dengan sin itu ikhfa-nya berbeda. Ya, misalnya dalam kalimat min qabl. Ya, min Di situ kita apa? Kita buat menjadi lebih tebal. Min Nah, terus pula ada uh, yang menggunakan sin misalnya, ya atau shin, ya, min min syarri, min syarri. Nah, berbeda dengan ketika qaf min qabl. Nah, ini merupakan perbedaan yang mana ketika ya di sini disebutkan wajibun lil fadil bagi orang-orang yang ingin mempunyai keutamaan. Ya, karena orang yang sudah mengerti ikhwa sudah belajar ikhfa dengan baik, ya sudah mengerti uh, bagaimana cara pengucapannya per hurufnya tadi, maka bacaannya akan berbeda dengan orang-orang yang belum belajar. Ya misalnya kalau iklab, ya iklab orang kebanyakan mengerti. Ya mim, ya nun mati atau tanwin bertemu dengan ba, misalnya mim ba'di. Ya semua orang akan ya banyak ya umuman membacanya mim ba'di akan sepakat. Idhar juga demikian. Yang gunnah juga demikian walaupun memang ada beberapa uh, rincian. Nah, ini ikhfa ini sangat banyak ya sehingga tidak semuanya dibaca ang atau dibaca n gitu ya. Nah, so, ada rinciannya masing-masing dalam per huruf. Yang selanjutnya bait 15 fi khamsatin min ba'di ashrin ramzuha ya yaitu dalam 15 ya huruf ya ada 15 huruf untuk ikhfa mimba di ashrin romzuha rumusnya ya fi di dalam sebuah kata hadal baiti kot damantuha di dalam sebuah kata yang telah aku ya damantuha kumpulkan apa itu ya huruf-hurufnya kemarin kita sudah sebutkan bahwasanya hurufnya adalah sif dathana kam jada syakhsun kot sama ya sif dathana kam jada syakhsun qad sama ya, dum tayyiban ya zid fi tukan ba zalima ya di situ ada sod zal dan seterusnya nah ini yang kita sedang pelajari kemarin kita terakhir pada sampai ya sif sana ya kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tukan zolima. zalima itu merupakan singkatan atau ya kumpulan huruf-huruf ikhfa ya kalau bisa kita hafal ya sif sana kam jada syakhsun ya sif dasana kam jada syakhsun ya qad sama dum tayyiban zid fi tuqan dha' ya seperti itu nah coba uh, kita nanti baca satu per satu ya pada kesempatan kali ini di bagian contoh ya di halaman 10 di buku tajwid yaitu syarah tufatul atfal ya yang warnanya warna putih Hewatannya warna putih yang disyarah oleh Ustadz Abu Ya'la Al-Qurnaidi Hafizahullah Ta'ala. Nah, kita kemarin sudah praktik ya tentang uh, ikhfa di mana kita sudah sampai uh, baris yang keempat ya sepertinya baris yang keempat ya kita coba uh, ulangi lagi dari baris yang ketiga ya kita coba kita ya perdengarkan bagaimana ya untuk huruf sa, untuk huruf kaf ya, untuk huruf jim ya kita perdengarkan bagaimana. Nah, ya kita coba ya mulai pada kata-kata yauma idin samaniyah ya di situ ada zal yaitu dengan tanwin yang bertemu dengan sa ya ada yauma idin thamaniyah. Nah, ini kita coba ya. Yawma idin yawma idin thamaniyah ya. Nah, di situ yawma idin yawma idin dzin thamaniyah. Ya, di situ Nah, eh, Sa-nya kita baca dengan tipis ya. Yauma idzin samaniyah ya. Terus kita juga lanjut ya ke sampingnya. Kalau sekarang tadi ketemu dengan tanwin. Ya, ketemu dengan tanwin, sekarang dengan non mati. Ya, kita coba di sampingnya min samarah ya min samarah ya, jadi min sa ya min sa minsa. Jadi uh, kita perhatikan di sini minsa, ya, tidak hanya sekedar mingsa, ya enggak sekedar mingsa, tapi minsa. Nah, jadi tipis. Ya, intinya di kata-kata ya mukhaf apa tipisnya tadi, ya tipisnya tadi. marah. ya selanjutnya kita yang sampingnya unsa unsa ya mana kita lihat di situ ya ada semuanya contohnya ada yang nun mati dalam kalau tadi yang unsa itu dalam satu kata ya min itu dalam dua kata ya yang selanjutnya pada contoh tanwin ya yauma idzin samaniyah Ya, kita perhatikan di situ bahwasanya uh, ternyata ikhfa itu boleh, ya boleh dalam satu satu kata. Ya, teman nggak masalah. Kalau idgham itu berbeda. Ya, kalau idgham berbeda. Bedanya di situ. Ya, kalau idgham itu nggak boleh kalau nggak dua kata. Ya, kalau ikhfa itu boleh satu satu kata. Yang selanjutnya pada huruf kaf. Ya, pada huruf kaf yaitu ya kaf ini yang paling mendekati ya kalau menurut saya itu paling mendekati dengan yang biasanya kita baca ya, yang biasanya kita baca itu kaf ya yang sering maksudnya dengan otomatis tanpa kita belajar misalnya kita cuma belajar ikhfa saja gitu ya tidak tahu rinciannya misalnya ikhfa itu disamarkan misalnya nah itu biasanya kaf ya kaf yang sering kita ucapkan Ya, misalnya kalau uh, kita baca misalnya ming syarri, ming syarri, nah, itu biasanya ke kaf. Ya, itu biasanya ke kaf. Coba kita praktekkan karena kaf ini ya adalah huruf yang paling dekat dengan ang ketika uh, pengucapan. Ya, kalau kaf itu memang dekat tapi ada tebalnya. Kalau kaf tidak. Kalau kaf itu memang mirip dengan ang, ya, paling mirip ya paling mirip makanya uh, kaf ini biasanya nggak belajar pun bisa biasanya ya cuma belajar bahwasanya ikhfa itu disamarkan ya ikhfa itu cuma disamarkan maka langsung bisa biasanya nah yang yang bikin bingung kadang ketika dia itu apa uh, ya nah, itu ada rinciannya dalam mengucapkannya Nah, kita coba praktikannya. Di sini ada tanwin bertemu dengan kaf ya yang kita ketahui kaf itu punya sifat hamas dan punya sifat syiddah. Ya, ada sifat hamas dan sifat syiddah yang harus kita ingat bahwasanya kaf itu seperti itu. Maka e, pengucapan kaf itu ya syiddah dengan kuat ya, dengan kuat ditekan, ya, ditekan terus e, ada hamasnya pula ya tidak boleh uh, eh, hamasnya itu tidak ada atau mungkin hamasnya terlalu berlebihan sehingga uh, eh, syiddannya hilang ya, itu tidak tidak diperbolehkan juga ya kita coba ya kita coba mengucapkan untuk bagian kaf aliyan kabira ya aliyan kabira ya, aliyan aliyan ka aliyan ka nah, di sini mau praktek mas oh boleh uh, di bukunya ya di bukunya oh, bukunya ah, kira-kira uh, ah, kira silakan ya, di bagian aliyan kabira silakan aliyan kabira. Nah, sudah bagus ya kalau kaf ya. Oh iya. Yeah. Kalau kaf sudah bagus, coba nanti kita yang lain. Ya, yeah, siap Mas. Ya, oke. Okay. Kita coba ya lagi di sini kaf ada contoh lagi ya. Mengkana ya, mengkana. di situ non mati bertemu dengan kaf ya, non mati bertemu dengan kaf ya. Yang kutu kusun ya yang kusun ya kita pakainya uh, di buku ini ya di buku uh, Syarah Tufatul Atfal ya yang berwarna putih yaitu biar teman-teman tahu ya bahwasanya di sini kita pakai buku yang warna putih sehingga ketika praktik kita bisa melihat yang mana ya yang mana yang kita yang kita pakai ya di halaman 10 nah itu tadi kaf ya kaf itu memang ya mudah ya, ya alhamdulillah mudah kalau kaf kita coba yang lainnya sekarang ke bagian yang jim ya, yang jim uh, ingat jim itu uh, huruf yang mana memang tidak teraya tidak eh, banyak udara yang keluar tapi namun tapi ada ya tidak banyak udara yang keluar yaitu itu patokannya ya ketika mengucapkan ja ya jangan sampai mengucapkannya ja ya ja nah, itu udaranya banyak sekali yang keluar ya maka ucapkan dengan eh, tengah-tengah uh, ya tidak terlalu nggak ada tidak terlalu uh, berlebihan ya ja ja ya, jangan sampai juga kayak ya ya ya nah, itu juga juga keliru ya nggak perlu uh, dia memang mempunyai sifat sida tapi tidak perlu kuat-kuat ja nah, itu nggak perlu ya nggak perlu seperti itu yang penting lembut ucapan diucapkan dengan biasa ya nah kita coba praktikan walikulli ya walikulli ja'alna ya li ja'alna coba Mas praktek silakan walikulli ja'alna coba walikulli li ah itu coba Mas Walikullin ja'alna ah, Jangan ditebalkan malah wali ah, iya. Walikul Jangan malah Wali ah, lebih tipis ya tipis ya, ya ditipiskan kulil ja'alna coba kulil ja'alna ah ada lumayan ya masya Allah ya, baru belajar langsung bisa masya Allah gitu oh, iya, ya belajar <laughs> oke nah ya kita lanjutkan lagi ya di bagian nun ketemu jim yang tidak uh, satu kata kalau tadi kan tanwin ya wali kulil itu ada tanwin kalau sekarang non mati ketemu jim ya, dalam beda kata. Kita coba ya. Manja'a coba. Manja'a. Iya, jangan uh, mang mang man man, man Coba. manja, Yun coba sampingnya ya. Yunji Yunji Oke, eh, sudah lumayan ya sudah lumayan kita lanjutkan lagi biasanya materi ikhwa ini paling lama kalau saya ngajar gitu ya yeah. kalau saya ngajar di kelas itu biasanya paling lama karena uh, rincinya sangat banyak ya rincinya sangat banyak kita uh, berikan di sini basic-basicnya ya karena memang Eh, keterbatasan kita berikan basicnya supaya kita tahu oh ternyata ikhwa itu berbeda-beda ya dan bagaimana biar kita tahu bahwasanya bacaan kita itu baik dan benar maka mau tidak mau ya namanya belajar Al-Qur'an itu memang harus selalu apa dengan guru. Ya harus selalu dengan guru. Setidaknya ya kita uh, memperbaiki cara membaca kita ya sehingga Eh, memperbaiki yang dasar-dasar panjang pendek ya eh, guna ikhfa ya iklab eh, sifatul huruf makhorij ya masalah yang sulit-sulit itu nanti yang misalnya harus menguasai sanat ini sanat itu ya itu pelajaran nanti yang penting kita belajar yang dasar-dasar terlebih dahulu nah kita lanjut ke domah tanwin domah tanwin ketemu dengan shin ya domah tanwin ketemu dengan shin di sini nah ini Ya, kita sering temu ya tanwin atau nun mati ketemu dengan shin contohnya di surat an ya misya ya misya itu di situ sudah ketemu nun mati ketemu shin yang dibaca tipis ya dan sya ingat hmm, sya itu mempunyai uh, sifat namanya tafashi yaitu menyebarnya udara ya ini membedakan dengan sin Ya, nah, kalau sin itu tidak mempunyai sifat tafashi. Ya, tafashi itu nyebar. Shh, nah, shh, nah, itu nyebar. Kalau sin enggak, sin itu lurus tajam dia, ya mempunyai sifat yang nah, menajam ya, software yang menajam. Sa sa nah, tajam dia satu arah. Kalau sin nyebar kemana mana Kita coba ya, jangan sampai sin sama sin itu ketukar. Ya, sin sama sin ketukar. Hati-hati ya. sha sa, she, si. Ya, she, si. Itu ya. Shu, su. Ya, shu, su. Nah, memang ada mirip, makanya kita harus harus bedakan. Nah, kita coba praktek ya. Alimun syara'a. Coba. Alimun syara'a. Eh, udah lumayan bagus di non ketemu sinnya. فمن شهد faman syahida. Oke, okay, masya Allah ya. Nah, eh, kita tahankan yang seperti itu. Terus yunshiu yunshiu. Oke, okay, naam ya. Nah, ya. ini uh, nanti masalahnya kita kupas mas misalnya uh, kadang setiap orang tuh berbeda-beda salahnya gitu ya yeah. ada yang tebalnya terus uh, tipisnya kurang atau mungkin uh, tadi ikhwanya tidak bisa jadi tiap hmm. orang tuh kadang beda-beda kasusnya ya penanganannya beda-beda kadang ada orang yang ikhwanya tuh bagus tapi ketika belajar guna dia tuh sulit kadang ada Terus ada juga yang mengucapkan uh, hurufnya itu kesusahan sekali. Nah, itu ada. Jadi macam-macam. Ya, makanya agar tahu ya kesalahan kita di mana itu ya makanya kita harus talaki dengan dengan guru. Ya setidaknya uh, kita punya guru lah ya, punya guru yang membetulkan bacaan kita. Ya kalau kita store ya. Nah, dan bisa kita nanti uh, apa? untuk store di sesi interaktif kedua insyaallah taala. Nah, kita lanjutkan ya e, di bawahnya lagi. Nah, ini tebal mas, ya, ini tebal. Ya, sobat Rasul Muslim ini tebal. Ya, di mana tanwin itu bertemu dengan kof. Hmm. Ya, kalau kof kita lihat ya di gambar ya di gambar e, makhraj itu kof itu berada di paling belakang. Ya, bareng dengan kaf. Nah, kalau kita meraba mulut bagian atas, langit-langit bagian atas, itu ada yang namanya uh, apa yang lembut ya bagian yang lembut al ya jadi ada yang lembut di bagian atas nah itu adalah tempat keluarnya ko ya tempat keluarnya ko nah, sekali lagi ko itu bukan keluar dari tenggorokan ya misalnya kalau ko keluar dari tenggorokan itu kelihatan sekali misalnya uh, dari tenggorokan biasanya ko ko uh, tenggorokannya itu gerak. Qai. Nah, oh. ya, itu adalah ya bacaan atau pengucapan yang yang kurang tepat. Nah, karena kof itu berada di langit-langit yang lembut. Ya, sedangkan kaf itu berada pada langit-langit yang keras. Ya pertemuan antara keras dengan lembut itu kaf. Kalau kof itu belakangnya, ya hampir dekat dengan o, oh, ya hampir dekat dengan Oh, makanya uh, perselisihan ulama di sini ada apakah kaf ini masuk ke bagian al-halq ataukah eh qaf itu bagian al-halq ataukah qaf itu masuk ke al disan Ya, ya uh, ala kulli hal ya kita pilih yang masuk kepada al disan Kita coba praktekannya ditebalkan di halaman 10 di baris ke 1 2 3 4 5 6 7. Nah, kita coba Masalan qaryah. Coba. Masalan qaryah. Masalan qaryah. Masalan qaryah. Okay. Wa inqila, wa inqila, wa yanqalib wa yanqalib Oke, okay, nah, ya, ada bagus ya, masya Allah, ikhwatnya. Ya, tinggal ya tadi kofnya ada beberapa hamas, ya. Itu yang kita patut ingat bahwasanya kof itu hati-hati nanti bisa sama dengan kaf. Ya, kalau kof ketika fathah itu biasanya bedanya jauh. O, oke, o, ke itu jauh bedanya, kelihatan sekali. Nah, kalau boma juga kelihatan ya lumayan jauh ya u ku mu ku nah, ini yang sulit nanti ketika kasroh biasanya kasroh sama doma biasanya sulit ya misalnya ki ya ki nah, dengan ki ya ki ki nah apa yang membedakan yang paling membedakan sangat jelas adalah al hamas ya sifat hamas yaitu yang uh, itu ada hamesnya di situ ya ada hames di situ gampangnya seperti itu kita sebut saja ya teorinya memang ada ya panjangnya ada ya kita tidak sebutkannya karena untuk meringkas ya ga ga ak ya ak nah, kalau ko itu ada kol-kolahnya ko ki aku ya aku nah, di situ juga tidak ada hamas maka jangan kita katakan ki ki ki ki nah, nanti itu jadi kaf ya itu jadi kaf kalau off gimana? Ki ki murni dari apa? Murni dari sifat Alhamdulillah. Yang selanjutnya ya kita lanjut ke bagian bawah ya yaitu ketemu dengan apa? Ketemu dengan sin. Yang ketemu dengan sin. Coba kita praktikan. Nah, sin uh, ya ini banyak juga ya di Al-Qur'an dan sin itu huruf tipis. Ya, jadi jangan ditebalkan. Nah, maka kurang tepat kalau membacanya dengan misalnya rajulan rajulan sali rajulan ah, ya itu kurang tepat ya maka dibaca dengan dengan tipis ya, bagaimana praktiknya kita coba praktikkan rajulan ya rajulan salama ya rajulan salama nah, coba mas praktikkan silakan rajulan salama iya, ya, ya seperti itu untuk sin ya asayakun asayakun asayakun asayakun Oke, nah, ya, seperti itu. Terus kita lanjutkan. Min sa'atah min Nah, gitu ya. Jadi uh, tipis membacanya antar nun dengan sin. Ya. Sahabat muslim yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita tambah lagi ya di sini. Ya bahwasanya uh, eh, ikhfa ya ikhfa itu nanti uh, ada ikhfa ya ada idhar syafawi ya, ada idhar syafawi ada ikhfa syafawi. Di sini kalau ini namanya ikhfa hakiki ya. Ikhfa hakiki. Ya bukan ikhfa yang syafawi karena ada ikhfa syafawi ya. Makanya uh, kalau bisa kita tambahkan namanya ikhfa hakiki. Ya bukan hanya ikhfa saja. Ya bukan namanya ikhfa saja. Ini ditulis di sini bagian bawah. Ya ikhfa ini disebut juga dengan ikhfa hakiki. Ya di bagian bawahnya ditandai dalam mushaf dengan mengosongkan nun ya, mengosongkan nun dari tanda sukun. Nah, perhatikan. Ini sekali lagi uh, standar dari buku yang kita pakai itu hotnya adalah hot yang digunakan pada Al-Qur'an ya Madinah ya atau Mesir ya berbeda dengan Al-Qur'an mungkin cetakan Indonesia yang ada tanda tangan dari Departemen Agama atau Kementerian Agama itu berbeda ya ada beberapa perbedaan penulisan gitu ya. Nah, kalau di Al-Qur'an Indonesia mungkin ya saya belum ngecek gitu ya. Nonnya itu disukun ya ditulis disukunnya. Kalau di Al-Qur'an Madinah itu tidak ditulis. Ya, nun sukunnya tidak ditulis. Maka itu untuk membedakan. Dan pada tanwin ditulis dengan mutatabi'ain ya, dengan mutatabi'ain yaitu dengan apa? dengan adanya dua non yang uh, dua domah yang bertumpuk dengan fathah yang bertumpuk dengan kasroh yang bertumpuk nanti beda dengan uh, eh, guna ya nanti beda dengan guna ya di gunna itu ada perbedaannya ya kalau ini bertumpuk ya uh, dua-duanya nanti ada yang lebih panjang gitu ya ada yang lebih panjang itu nanti ada perinciannya Nah, ya, e, kita lanjutkan lagi di bagian e, rojulan salima sudah, kita di bagian bawahnya. Nah, ya, kita praktikan di ketemu dal. Nah, perhatikan dal itu, ya, dal itu biasanya e, dal itu munculnya, ya munculnya atau makrotnya itu seperti mengucapkan ta, ya, seperti mengucapkan ta. Nah, itulah da yang hmm. sesungguhnya ya da jadi kalau di tengah-tengah itu kurang tepat ya kalau di tengah itu kurang tepat misalnya da terus kita ngucapin da itu kok di tengah ya di langit-langit bagian tengah misalnya da nah, kelihatannya benar tapi coba kita telusuri da di du nah, du jadinya du ya padahal gimana du itu sudah paling tipis Ya, maka bagaimana biar lebih tipis lagi? Ya, karena salah harokat tadi, salah makhraj tadi. Ya, maka seperti ta, ya, ta, da, di, du, du, du, bukan du, du, ya, du, du, du. Nah, seperti itu. Bukan du. Nah, kalau du itu di tengah-tengah. Ya, jadi kita bisa tahu ya, bisa tahu apakah dal kita itu sudah tepat pengucapannya ataukah belum. Yang jelas dia mengucapkannya makhrajnya itu tetanggaan dengan ta. Ya, bagaimana mengucapkan ta, begitulah kita mengucapkan da. Ya, ta, da. Nah, yang membedakan sifat, yang membedakan sifat. Makhrajnya sama. Ta, da, ta, da, ti, di, tu, du, du, bukan du, ya, bukan du. Kalau du itu di tengah-tengah biasanya mas, di tengah-tengah ya. ya. Beda ya, du di tengah dengan yang di ujung. Du, nah, beda. Nah, ya itu termasuk ya mungkin jarang kita dapatkan ya bahwasanya dal itu yang tipis itu di depan, yang tengah-tengah itu tebal biasanya. Ya. Saya itu uh, baru tahu yang seperti ini tuh uh, belum terlalu lama ya mungkin ya dua tahun ke belakang ini maksudnya bahwasanya da saya itu salah dulu ya waktu waktu awal belajar jadi semester 1 itu semester 2 itu salah dasarnya ternyata karena terlalu tebal tadi karena saya mengambilnya di tengah-tengah ternyata bukan di bagian ujung ya, kalau di bagian ujung benar insya Allah kita coba praktikannya amalan coba amalan duna okay. min dun min dun okay. indah indah okay, nah ya itu merupakan praktik ya dari bagian ikhwan. sekalian kita murojaah karena apa kita sudah pernah dapat ya materi-materi makhorijul huruf di ya sudah lama ya sudah kita pelajari di buku yang satunya yaitu buku metode asyafi'i Ya, metode Syafi'i kita sudah belajar ya lengkap walaupun secara ringkas ya kita sampaikan secara ringkas karena menimbang waktu-waktu itu ya tidak kita baca semua ya namun itu sudah sangat mencukupi untuk kita belajar ya silakan nanti dicari lagi ya rekaman-rekaman yang sudah ada mengenai bagian makhorijul huruf ya bagian terutama makhorijul huruf dengan sifatul huruf karena kunci untuk belajar tahsin itu yang utama adalah kita benar makhorij, kita tahu sifat-sifat huruf, bagaimana sifat jahar pada bo, bagaimana sifat isti'la pada ya misalnya pada apa eh, bo, terus sifat-sifat yang lainnya. Ya sofir, bagaimana, tafashi bagaimana. Nah, ini kunci untuk menguasai belajar atau menguasai membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Ya, dan jangan lupa al-jawf ya, sifat tebal tipis itu diwanti-wanti paling paling utama. Jadi ada beberapa kunci yang kalau kita bisa menguasai kita insya Allah bacanya baik. Ya. Kita tidak harus uh, menguasai semuanya dulu, tapi ada beberapa kunci yang harus kita kuasai. Tebal tipis, sifatul huruf, ya makhorijul huruf, ya al-jaufnya konsisten. Ya, itu merupakan kunci-kunci dalam belajar ilmu tajwid atau tahsinul Quran. enam ya itu materi pada kesempatan kali ini kita sudah ya di selesai ya. Insya kita akan lanjutkan nanti di sesi interaktif yang insyaallah kita akan gunakan surat uh, atorik ya, ya surat atorik insya Allah taala. Ya, sekian yang sedikit ini semoga bermanfaat. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Ya, baik Sobat Muslim, para pendengar setia Radio Muslim dimanapun Sobat Muslim berada. Alhamdulillah telah kita simak bersama-sama materi yang telah disampaikan oleh Kak Herbi pada kesempatan malam hari ini. Ya, tentang ikhfa ya Kak pada malam hari ini. Dan insya Allah kita akan masuk sesi interaktif di mana Sobat Muslim semua dapat mengirimkan pertanyaan melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 0823 2727 5333 atau bagi sobat muslim semua para pendengar setia radio muslim yang ingin berinteraktif secara langsung melalui telepon bisa menelpon kami di nomor yang sama yaitu 0823 2727 5333. Nah ini Kak ada satu pertanyaan Kak datangnya dari Umu ya. ya kita bacakan ya Kak ya. Ya silakan. Assalamualaikum Kak Herbi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya tentang huruf kof selama ini kami membacanya nyekluk Oh, kok agak sulit bacanya kalau di langit-langit. Ya. Mohon diulangi cara melafalkannya, Kak. Okay. Maaf, ini tidak sesuai yang dibahas ya, Kak, tapi bagaimana cara membaca yang benar. Nah. kalau khairan. Oh, jazakallahu khairan. Ya, uh, ini banyak ya tersebar yang seperti ini biasanya. Ya, yang seperti ini biasanya banyak tersebar. Nyeklo itu maksudnya uh, apa ya? Eh. Di tenggorokan kayak ya aku. oh, iya. nah, jadi ah. kayak semacam ya, menggerakkan tenggorokannya. Nah, lalu bagaimana ya, caranya? Ya kita seperti mengangkat uh, seperti sebenarnya untuk bagian atasnya itu seperti mengucapkan ugoin ya oh oh nah cuman ya kita lidah kita itu naik ke langit-langit ya oh oh oh oh nah itu patokannya oh oh nah, karena oh sama kof itu ya lumayan cukup dekat ya, cukup dekat. Makanya ulama berselisih pendapat di sini. Apakah kof itu masuk ke roin? Ya, masuk ke roin karena makhrajnya tadi sangat dekat. Ya, makanya kalau misalnya pengen bisa ko ya pakai o. Ya. Maka ketika ko ki ku aku ya, jangan sampai uh, tadi nyekluk tadi bahasanya ya, dia masuk ke tenggorokan ya. Jadi kalau masuk ke tenggorokan itu contohnya pe qi u aq ya aq ya, seperti uh, eh, di tenggorokan malahan diucapkannya P, ya, P, qi ya. baca Quran kuncinya adalah dia itu ya lembut pengucapannya ya lembut pengucapannya jadi tidak terlalu tidak membebankan diri ya tidak membebankan diri itu ciri membaca Quran yang baik itu adalah tidak membebankan diri seperti iya ya hmm. seperti Tapi iya. tabiat kita bagaimana e, ngomong kalau orang Arab ngomong itu bagaimana Enggak mungkin orang Arab ngomong tuh o-nya itu sampai dalam o e, nah, itu ah, iya. mungkin ya. ya jangan seperti itu ya nah, tadi memang ini tersebar ya di kalangan kita dulu saya juga seperti itu ya namun wallahu taala alam yang lebih tepat bahwasanya qaf itu berada di langit-langit seperti tadi o ki u ako ako ya o ki u ako ya. dia dekat juga dengan kaf ya ka o ka o belajar dari kaf dulu kalau belum bisa langsung ke kof ya belajar dulu di kaf kaf sudah uh, kokoh terus pindah ke ko tinggal digeser ke belakang sedikit ka o ka o nah, ki pi ki pi nah gitu yang penting tadi ya jangan sampai masuk ke tenggorokan wallahu taala namisal Baik, syukron Ustaz Jazakallahu khairan atas uh, penjelasan dari pertanyaan yang pertama dan ini ada pertanyaan selanjutnya juga ya, ini Kak Herbi. Uh, eh, dan bagaimana cara membaca tashil ajami? Uh, uh, ini ada lanjutannya. Mohon penjelasannya Kak. Naam ya. Tashil pada kata hmm. ajamiyu gitu ya. Ah, wa'arobi ya di situ. Ah. Ya, eh, tashil ya dalam pengertiannya di sini karena ada hamzah yang lain ya, maka kita baca dengan cara yang cepat ya. Ada dua hamzah di situ. Ya, ada dua hamzah kalau bisa kita lihat di buku Asy-Syafi'i di bagian belakang di ayat-ayat al ghoribah ya, di ayat al ghoribah ayat-ayat yang punya kekhususan untuk bacaan ya, tidak kita bisa tidak kita ya, kita nggak bisa bacanya tanpa uh, ada tuntunan ya, maksudnya uh, itu sulit gitu ya itu sulit untuk orang-orang yang memang belum pernah belajar nah, ada namanya bacaan atas hil atas hil bagaimana cara membacanya yang pertama kita baca dengan uh, jelas hamzahnya yang kedua itu disamarkan tapi cepat ya tapi cepat ya waktu itu uh, saya talak itu diajarkan pula masalah tashil ini ya masalah tashil e, bagaimana. Nah, kita coba praktikannya. Tapi kita nggak sebutkan secara lengkap e, ayatnya. Kita langsung saja masuk ke bagian atas hilnya. Ya, bagaimana cara membacanya? A'jamiyu ya A'jamiyu wa Arabi ya A' ya a'jamiyu wa arabi ya sehingga a pertama jelas a terus kita cepatkan di bagian kedua ya ya surah dicepatkan ya bahasanya waktu itu syekhnya menjelaskan seperti itu jadi e, bacaan keduanya hamsinya di dicepatkan a'jamiyah a'jamiyu wa arabi ya nah, ada juga e, ya mungkin ya mungkin kita ada yang berpendapat biasanya bacanya a'jamiyu wa arabi itu ternyata yang seperti itu keliru ya yang seperti itu kurang kurang tepat maka kita baca dengan cara cepat ya jami ya yang pertama jelas a a a a a'jamiyu wa arabi seperti itu ya jadi e, cepat ya, intinya di surahnya itu di bagian surah bagian cepat dan yang pertama harus jelas yang kedua disamarkan nah itu wallahu taala alam bisawab untuk lebih jelasnya yang ada videonya, yang bagian video itu silahkan merujuk uh, di videonya uh, eh, Dr. Syaim ya, Syekh Aiman Ar-Rusdi ya atau bisa di yang lain. Ya, kita tinggal cari saja ya di mungkin di YouTube atau di ya browser lain. Ya, kita tulis saja ya uh, kaifa ya naqra'u atas hil ya kaifa naqra'u atas hil nanti di situ muncul bisa kita lihat bagaimana cara pengucapan at-tahsil yang benar ya yang baik ya wallahu taala alam bisawab baik syukron Kak Herbi atas penjelasannya dari pertanyaan yang telah masuk dan ini kebetulan ada pertanyaan lagi nih Kak kita lanjut Oke, aja lanjut aja ya, ya apa ya Kak ya Eh, datangnya dari Edi di Pangkal Pinang nih kak. Ya, Assalamualaikum kak Herbi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya belajar hukum tajwid dari panduan Al-Quran dan tajwid Mushaf Ar-Rushdi dan ya. mendengar tilawah Al-Quran. Jadi agar lebih jelas ingin belajar dari buku panduan ilmu tajwid. Adakah uh, rekomendasi buku yang dapat dipelajari untuk lebih baik lagi kak? Hmm, ya kalau ditanya ya afdolul kutub ya ah, <laughs> yang paling kutub, yang paling bagus buku apa kalau al, apa belajar Al-Qur'an itu guru jawabannya oh, <laughs> ya afdolul kutub itu adalah ya al ustad ya atau masyayihnya itu guru sekali lagi uh, kita punya segudang kita tentang tajwid kalau kita nggak punya guru ya itu biasanya nggak bisa ah. karena sekali lagi ya ilmu Al-Qur'an adalah ilmu yang diturunkan secara mutawatir itu secara, secara sanat ya kita murojaah sama masyayikh kita murojaah sama ustadz kita ya kita store bacaan ke ustadz kita ya namun ada beberapa eh, buku-buku uh, yang bagus ya memang bagus untuk pemula kalau misalnya uh, kita bisa bahasa Arab ya, kita bisa pakai ya tajwidnya uh, tajwid musawarnya Syekh Aiman yang terdiri dari dua jilid itu bagus karena di situ berwarna ya bukunya berwarna itu kalau mau pakai yang bahasa Arab gambarnya berwarna jadi enak ya bergambar pula gitu ya gambar ada hmm. gambar mulut ya gimana mengucapkannya ya boknya itu nanti lidahnya kemana ya itu ada di situ dan pula ada scan ya scan apa kode QR-nya di situ nanti untuk melihat bagaimana pengucapan huruf tersebut itu terdiri dari dua jilid Ya, itu kalau mau beli yang bahasa Arab. Kalau yang mau bahasa Indonesia, ada pula tajwid musawarnya Syaiman juga yang tipis ya, yang di tipis yang uh, ada di toko-toko buku terdekat. Di situ cukup baik ya, bagus juga dan sudah itu terjemahan sebenarnya, itu terjemahan. Kalau mau yang uh, ringkas tapi padat itu bisa pakai buku dari Ustaz Abu Ya'la Kurnedi yang metode Asyafi'i itu bagus, padat, ringkas dan insya Allah bagus sekali. Dan tapi ingat kita mempelajarinya dengan guru ya. Nah, sekali lagi dengan guru karena ya tadi ada ayat wariba, ada macam-macam. Nah, itu kalau tidak dengan guru nanti salah. Oh berarti nah. memang untuk ilmu tajwid ini tidak bisa dipelajari secara otodidak ya kak? Ah tidak bisa. Oh iya, iya. Karena praktek, karena Al-Quran itu harus itu, ada guru. Harus ada guru harus sama dengan gurunya bagaimana gitu itu kalau afdolul kutub tapi ya tadi ya ada ringkasan-ringkasan yang untuk kalau belajar teori gitu ya praktiknya kalau teori tadi buku-buku tadi sudah baik sekali sudah sangat bagus sudah sangat lengkap ya dua buku tadi ya yang kita sebutkan nah wallahu taala alam Baik, terima kasih Kak Herbi atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk pada kesempatan malam hari ini. Dan melihat waktu telah mepet jam 9 nih kak. Iya. Nah, ah, mungkin berarti untuk belum praktek gitu ya. Ah, ah belum praktik. Mungkin untuk praktik bisa kita pindahkan untuk pekan depan ya kak. Nah, nah ini sebagai penutup, mm, marilah kita simak sedikit kesimpulan yang akan disampaikan oleh kak Herbi. Tafadhol kak. Nah ya untuk kesimpulan pada kesempatan kali ini ya hendaknya uh, pembelajar ilmu tajwid atau Al-Quran itu bersabar, ya bersabar dalam belajar. Nah e, sekali lagi belajar Al-Quran itu tidak semudah yang kita kira ternyata. Ya mungkin ya. bacaan kita sudah lancar, ya gitu. Tapi e, cara membaca kita dengan baik itu Masih. belum tentu e, bagus, ya belum tentu baik, ya. Nah, oleh karenanya ya tadi, ya pertama bersabar dan terus perhatikan bagaimana guru mengarahkan dalam mengajar, dalam belajar ya sabar misalnya gurunya di huruf itu terus ya gitu ya kalau pengalaman kami di kampus Tafid Yogyakarta gitu ya itu kita mengajar itu e, dalam satu semester itu kita materi paling banyak itu adalah makhorijul huruf ya makhorijul huruf itu paling banyak ya untuk di tahsin yang dasar itu makhorijul huruf kita gembleng benar-benar gembleng biar sampai bagus. Nah, oleh karenanya bagi teman-teman, bagi pendengar ada muslim yang ingin memperbaiki bacaannya, belajar dulu dari yang dasar, yaitu dari makhraj terlebih dahulu, ya dan sifat terlebih dahulu. Dilancarkan, dikokohkan sampai benar-benar pengucapannya mungkin. Ya jangan sampai o, bo, ro, yang so. Nah itu kita kuasai terlebih dahulu. Ya jangan terburu-buru. Ya jangan terburu-buru ya kami dapat sebuah kisah untuk pemantik kita bahwasanya ada di ya sekitar kita, sekitar kita tidak jauh dari sini ada seorang suami gitu sudah ya istri begitu ya. Beliau itu eh, dalam rangka belajar ilmu Al-Qur'an, ya, beliau itu selalu menempuh perjalanan dari Magelang ya sampai eh, Jogja. Itu setiap minggu sekitar dua kali tiga kali ya pada hari uh, weekend ya, karena Senin sampai Jumat beliau lakukan untuk kerja untuk menafkahi keluarga. Apa yang beliau lakukan? Beliau talaki dengan ya masyayih di sini ada ya, beliau dengan masyayih di sini uh, untuk mendapatkan sanat Al-Qur'an. Ya, beliau berjuang selama ya sekitar 2 sampai 3 tahun ya untuk store bacaan Al-Qur'an dengan yang mungkin awalnya bacaannya kurang baik gitu ya sampai diperbaiki ya kurang lebih tiga tahun itu setiap seminggu dua kali tiga kali dan akhirnya beliau mendapatkan sana tersebut ya itu dua tahun tiga tahun ya setiap minggu bayangkan dari Magelang sampai Jogja, Jogja itu perjalanannya berapa lama dan harus meninggalkan anak istri ya Sabtu Ahad dan dia harus toran gitu ya harus berarti harus nggak nggak kosongan dari rumah harus punya hafalan terlebih dahulu. Nah, itu sebuah kisah yang mana kita itu masih banyak sekitar kita orang-orang yang benar-benar mempunyai himmah untuk belajar Al-Qur'an dengan baik dan uh, kita patut ingat bahwasanya belajar Al-Qur'an ya tadi ya harus terjaga ya dengan baik dan kita harus uh, amalkan. Yang penting kita adalah pengamalan dari apa yang kita sudah pelajari. Wallahu taala alam bisawab ya kita tetap semangat kita belajar Al-Qur'an sedikit demi sedikit ya insyaallah lama-lama Allah akan bukakan pintu kefakihan kita untuk belajar membaca Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala catat kebaikan-kebaikan kita dan masukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma amin. Nah, Alhamdulillah, Anda baru saja menyimak kajian Radio Muslim Jogja. Semoga bermanfaat. Kirimkan donasi terbaik, terbaik Anda ke rekening BNI Syariah kode 427 nomor rekening sembilan tiga atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al Atsari. Mari dukung dakwah Radio Muslim Jogja, murnikan akidah, menebarkan sunnah.